سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bukan cuma manusia yang menyambut saya di Aceh Utara bunga-bunga pun berguguran itu ada pintunya tadi kan yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Aceh Utara beserta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Bapak Dandim, Bapak Kapolres, bil khusus para alim ulama, Abu Abi Tengku, guru-guru yang selalu membimbing kita ke jalan Allah. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan Allah umurnya. Diberikan Allah istiqomah dalam iman dan Islam sehingga terang benderanglah Aceh Utara ini dengan ilmu pengetahuan keislaman. Amin. Abdul Somad diundang, diberikan sorban, diberikan kain, diberikan pesejuk, lalu kemudian disambut dengan berbagai macam zikir dan doa. Tak ada yang dapat membalasnya. Man aksana ilaikum. Siapa yang pernah berbuat baik pada kamu, maka fakafi'uhu balas. Kalau kamu tak sanggup membalas, maka doakan mereka saya hanya bisa membalas dengan doa jazakumullahu khairan semoga Allah membalas dengan kebaikan amin ya rabbal alamin panitia risau susah hati gundah dan galau karena takut panas karena cahaya matahari tapi Allah maha adil tenda malah tak ada gunanya bagi ada tenda Allah Ta'ala panitia cemas akan turun hujan sama-sama kita berdoa diuji dengan panas lulus diuji dengan hujan belum tahu lagi saudaraku yang dimuliakan Allah ini jamaahnya ramai katanya kalau di Aceh itu pengajian malam kalau doa dengan pagi siang tidak ada umat siapa yang bilang demikian nih pagi, duha tetap ramai yang masuk kantor mungkin absen pagi kita doakan mereka tetap amanah dan tidak zolim kepada orang lain amin yang sekolah, anak-anak sekolah hari ini datang mungkin absen kita doakan jangan sampai dia melalaikan pelajaran tetap berprestasi dan menjadi anak-anak soleh insyaAllah amin jamaah yang ramai nanti kalau saya menghadap ke sana yang kiri cemburu menghadap ke kanan, yang kiri tidak menengok, maka jamaah tiga. Satu, dua, tiga. Dari awal saya bagi menjadi tiga. dua puluh menit, dua puluh menit, dua puluh menit. Setuju? Jangan ada dusta di antara kita. Saya mulai dari sini dulu. Tapi yang laki-laki jangan sampai salah komen. Kenapa Ustaz Somad dari sana duluan? mungkin karena perempuan bukan karena suruh mulai dari sebelah kanan salah sendiri kenapa laki-laki jadi tidak di kanan sebelah kanan saya mau bercerita ketika Nabi Isra Mi'raj Nabi mencium bau yang harum semerbak wangi Nabi bertanya kepada Jibril Jibril ini bau apa yang harum wangi ini jauh arum itu dari satu makam. Makam siapa? Makam seorang perempuan. Jadi yang wangi itu makam laki-laki apa perempuan? Perempuan itu jangankan masih hidup, sudah meninggal pun makamnya ha, harum. Laki-laki belum mati pun dah busuk. Harum makamnya. Ini makam siapa? Itulah makam seorang perempuan yang menyisir rambut keluarga Fir'aun. Tukang sisir itu apa istilahnya sekarang? Salon. Ternyata ada tukang salon, tukang sisir. Setiap kali dia mau menyisir, apa kata dia? Bismillah. Setiap dia mau menyikat, menyisir rambut, dia katakan Bismillah dilaporkan oleh mata-mata kepada Fir'aun. Jadi sejak zaman Fir'aun, intel itu sudah ada. Tukang lapor-lapor. Hai Tuan Fir'aun, ya ini ada perempuan. Kalau dia menyisir, yang dia sebut Bismillah zaman Fir'aun tidak boleh sebut Bismillah tidak ada Tuhan karena Fir'aun berkata Ana Rabbukumul A'la aku Tuhan kalian tak ada Tuhan yang ada hanya aku akulah Tuhan maka dipanggillah perempuan ini J tangkap apa yang kamu katakan sebelum menyisir sebelum menyikat rambut Bismillah bakar dia hidup-hidup tapi kata penasehat Fir'aun, kalau dia disiksa, kalau dia dibakar, dia tidak takut dengan api. Kalau begitu bagaimana? Anaknya kita siksa. Hidupkan api unggun, kumpulkan api, kumpulkan kayu kering, bakar. Letakkan kuali besar di atas, isi dengan minyak. Setelah mendidih, masukkan anaknya. Jadi kerja mengintai-intai itu sudah ada zaman Fir'aun. Kerja mengawas-ngawasi orang sudah ada zaman Fir'aun. Kerja melapor-laporkan orang sudah ada zaman Fir'aun. Kalau ada zaman sekarang itu otak-otak Fir'aun. Kerja mengintimidasi orang sudah ada kerja Fir'aun. Ini perbuatan Fir'aun. Lalu bagaimana? Azab keluarganya, intimidasi anaknya, tangkap suaminya. Jangan azab dia, jangan siksa dia, jangan tangkap dia karena dia tidak takut mati. Tapi nonjokkan adiknya. Tapi siksa keluarganya. Ini pola pikir Fir'aun tetap ada. Fir'aun boleh mati. Fir'aun sudah tenggelam di Laut Merah. Tapi otak-otak Fir'aun tetap sampai kini masih ada relevan, eksis sampai hari kiamat yang namanya Fir'aun ini tetap ada. Ibu-ibu kenal dengan Fir'aun? Nanti minta Tengku Haji Fadil Rahmi, beliau tamat dari Kairo Mesir, buat ibu-ibu majelis pengajian Masjid minta supaya Ustadz Fadil Rahmi bawa jalan-jalan ke Mesir untuk menengok Fir'aun kenal dengan Tengku Fadil Rahmi sendiri dulu Tengku banyak ibu-ibu mau nengok ah, beliau ini kakak kelas saya bu tapi sama-sama di Mesir namanya Tengku Fadil Rahmi beda beliau dengan saya kalau saya ceramah di masjid dia akan menjadi anggota DPD di Jakarta. Kita doakan mudah-mudahan berhasil. Jangan cuma amin, tengok juga lah baliho-baliho. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebetulnya manggil beliau mau nunjukkan eh dia bawa payung. Tapi tolong jangan nanti setelah foto kami dipoto diupload di YouTube jangan dibuat komen LGBT Ya menjadi persahabatan baik kami orang baik-baik insyaallah amin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala begitulah otak Firaun tangkap dia tapi dia tak takut mati akhirnya anaknya digoreng dalam kuali panas dia tetap istiqomah anak yang kedua dimasukkan dia tetap istiqomah suaminya dibunuh dia tetap istiqomah banyak ibu-ibu ketika suaminya ditangkap tangkap suaminya dia tak nangis Ibu nggak nangis. emang udah lama ketemu. Gitu, gitu. Tapi tukang sisir Fir'aun ini bagi dia anak adalah nikmat karunia Allah. Tapi lebih baik mati syahid daripada mati kok konyol. Anak dia sayang, suami dia sayang, anak kedua lebih sayang, anak paling kecil memanglah buah hati cinta dia akhirnya mereka satu keluarga dibunuh dan kuburnya harum semerbak yang hebat ini laki-laki apa perempuan Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, alim ulama, semua laki-laki yang ada di pentas ini keluar dari perut perempuan. Ada yang keluar dari tabung gas. Sekarang saya tanya, yang hebat laki-laki apa perempuan? Tengku Haji Fadil Rahmi, 4 tahun di Mesir, detailnya LC, alumni Al-Azhar Kairo, bisa bahasa Arab, tamat dari daya. Apa lagi? Dan dia lahir dari perut perempuan, orang Biren, Aceh, orang Aceh, suku Aceh, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Aceh. Bisa kan tunggu? Keluar dari perut rahim perempuan, tapi perempuan tidak bisa hamil kalau tidak ada laki-laki. Mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Dua-duanya adalah orang-orang hebat, betul? lahirlah generasi yang luar biasa. Takbir. Apa maknanya? Walaupun sudah mati meninggal dunia, yang paling busuk bangkai di dunia ini adalah manusia. Bangkai tikus busuk, bangkai kucing busuk, bangkai manusia tak boleh disebut bangkai. tenang balik dulu itu artinya alam menyuruh duduk kalau kita masuk ke liang kubur setelah seminggu di dalam yang pertama kali menghitam mata orang kalau mati yang pertama kali menghitam ma mata, matanya hitam. Itu makanya perempuan takut matanya hitam sebelum tidur dipotongnya timun. Suaminya pulang tengok lu mata istri itu sudah jadi timun. Dicari di kulkas tak ada timun, tomat dipotong. Besok pagi pas mau buat sambal tomat tak ada, itu disambal. Suaminya makan, ah nyami. Kok enak ya pak? Iya. Apa bumbunya? Setelah sebulan di dalam, usus membesar, usus perut menggelembung, lalu kemudian meletus pecah keluarlah nanah keluarlah darah datanglah cacing binatang yang paling tajam hidungnya bukan anjing kalah anjing binatang yang paling tajam hidungnya adalah cacing kenapa polisi pakai anjing tak pakai cacing karena cacing tak bisa lari Nah, yang dipakai anjing sebetulnya yang di airport yang mencium narkoba itu cocoknya cacing Hei cacing cium. Cacing tak punya telinga, cacing tak punya mata, cacing tak punya kaki, cacing tak punya kulit, tapi cacing hidupnya tajam. Begitu ibu meninggal di sini, satu kilometer cacing keliling mencium bau. Apa kata cacing? Ayo kita serbu, brownies sudah siap. Serbu! Yang sekarang mancung-mancung, hidupmu hanya akan menjadi santapan. Cacing, Yang pesek berbahagialah. Yang gemuk-gemuk, yang besar-besar, kalian boleh sombong sekarang. Kalian hina Ustaz Somad. Ustaz Somad terus kering. Kalian akan menjadi santapan cacing. Cacing kalau nengok saya, apa ini sup tunjang? Kalian semuanya akan dimakan cacing tapi ada yang makamnya harum itu siapa perempuan yang menjaga anaknya yang menjaga suaminya yang menjaga dirinya yang menjaga keluarganya mudah-mudahan perempuan itu diwarisi oleh perempuan-perempuan Aceh Utara amin lihatlah bagaimana mereka anak-anak mereka bawa anak kecil dibawa, anak kecil digendong. Kenapa? Karena mereka ingin menjaga anaknya jangan sampai seperti Firaun. Betul? Suami-suami mereka pun ikut. Bang, solat bang. Sebetulnya solat itu kewajiban laki-laki mengajak istrinya tapi karena mereka perempuan yang mengetahui kisah Islam Mi'raj mereka ingin suami suaminya yang tak sholat menjadi sholat. mudah-mudahan suami yang belum sholat selesai acara Isra Mi'raj ini jadi sholat. Insya Allah, amin ya Allah berikanlah hidayah kepada suami-suami yang belum sholat. ya Allah kalau dia tak juga sholat pulang dari sini matikanlah dia ya Allah jangan diaminkan nanti kalau kalian aminkan mereka jadi janda mau Mungkin kalau janda muda, kalau nenek-nenek Mudah-mudahan perempuan-perempuan yang ada di hadapan saya Yang ada di depan saya Perempuan ini akan istiqomah Selama bumi terampar Langit di atas Mereka tetap istiqomah dalam La ilaha illallah Makanya sebelum menyisir rambut bismillah. Sebelum masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sebelum makan, bismillah. Yang lebih panjang, bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih panjang, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Yang tak hafal Sebelum tidur, tetap baca nama Allah. Bismika Allahumma Jangan baca sekarang. Banyak saya pengajian begitu dibaca. <laughs> Apalagi ini suasana sejuk. Bismillah, Masya Allah, Tabarakallah. Makanya hai laki-laki yang soleh-soleh. Hai kalian yang lajang, yang ganteng-ganteng. Mudah-mudahan kalian dipertemukan dengan gadis-gadis yang soleh-soleh Bilang amin yang belum nikah. <laughs> anak udah tiga, amin nikah sama siapa? Mau ibu menerima mereka udah anak tiga? Ah, dia mau. Enggak. Enggak. Bangga saya pagi ini berada di depan perempuan-perempuan yang soleha. Kira-kira kalau ada jumpa anak kecil di tepi jalan, tangannya pakai kutek, rambutnya dicet tiga warna merah, kuning, kelabu, lipstiknya tebal, bedaknya tebal, anak umur lima tahun pakai make up, pakai kutek, rambut warna, itu yang ditirunya siapa? Ibunya. Ibunya di rumah bibirnya lebih tebal. Wajahnya biasa aja, lipstik 3 inci. Bedaknya tepung terigu. Make tanya kiri hijau kanan biru sampai di tempat acara panas panas panas luntur dempul meleleh alis mata pun hilang panas ya iya bau serak-serak kenapa semua orang senyum ya Hai, nah, apa tak senyum macam hantu tapi itu tidak ada di Aceh ada perempuan Aceh yang tak pakai jilbab ada ada satu eh tak oh, begitu oh laki laki tabarakallah begitulah nanti di akhirat perempuan Aceh yang istiqamah menjaga anaknya menjaga keluarganya mereka akan harum semerbak walaupun sudah meninggal dunia nama mereka yang akan harum diharumkan anak-anak mereka anak mereka akan berkirim doa apa kata anak mereka Rabbil firli wali wali daya, warham huma kama rabbayani Pak Bupati Pak Kapolres Pak Dandim Abu Abi Tengku Tengku Fadil Rahmi Solat mereka tidak sah Solat mereka batal Gara-gara apa? baju mereka dicuci oleh perempuan yang tidak tahu fardu ain baju celana dicampur sama celana anak kecil habis kencing dalam mesin cuci tidak dibilas langsung kering jemur kenapa tidak dibilas sekali kucek tanpa bilas kainnya najis bajunya najis sorbannya najis khutbah Jumat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah khotibnya tidak sah khutbahnya kalau khutbah tidak sah sholat tidak sah gara-gara apa? gara-gara istri di rumah tidak bisa fardu ain tidak tahu cara mencuci mungkin hujan ini turun karena ada bajunya yang tak suci cuci sama hujan kira-kira siapa yang hebat yang berceramah di masjid, yang khutbah yang jadi imam, atau perempuan di rumah yang mencuci baju. Perempuan yang di rumah yang mencucikan kain karena sahnya imam, sahnya khotib karena perempuan di rumah. Jadi kalau begitu mana yang lebih hebat? Khotib laki-laki atau perempuan yang membersihkan pakaian? Tengok ngaku mereka kan. Jangan sepelekan perempuan. Anak kamu berapa? Tiga. Laki-laki apa perempuan? Itulah anak saya perempuan. Malu saya punya anak perempuan. Hei eh, jahil. Orang yang malu punya anak perempuan. Orang jahiliyah. Digali tanah. Kubur hidup-hidup. Anak perempuan dikubur. Tapi setelah Islam datang. Man ala salasa banatin. Siapa yang punya tiga anak perempuan. Fa'adabahunna. Masukkan ke daya. Pendidikan agama. Tafiz Quran. Wazawwajahunna didik dengan baik nikahkan dengan orang baik-baik wa ahsana ilaihimna buat baik sampai mati falahul jannah maka surgalah baginya ibu-ibu yang sudah punya anak tiga perempuan angkat tangan tambah lagi habis 20 menit dari 9 kurang 15 9 lewat 5 kita masuk ke bagian yang kedua Yang di sini tadi perempuan semua. Yang ini pemain ganda campuran. Ada perempuan, ada laki-laki. Nabi melihat dalam Isra Mi'raj ada daging busuk bernanah dan berulat. Ada daging segar yang bagus, yang harum, yang cantik, yang indah, yang elok. Ada daging busuk, bernanah, berulat. Ada daging segar harum indah ternyata orang ini memilih daging busuk daging bernanah daging berulat itu yang dia makan menjijikkan isu bakso daging tikus banyak orang tak mau makan bakso ini bukan bakso ini bukan mie ayam ini bukan sop tapi ini daging busuk bernanah berulat dia makan Nabi bertanya ke Jibril, ya, apa ini Jibril? Apa ini? Kenapa dia makan daging busuk? Itulah orang punya istri solehah, tapi masih seling. Itulah laki-laki yang baik, tapi direbut oleh pelakor, pengganggu laki orang. Alhamdulillah, di Aceh Utara tidak ada yang seperti ini. Amin. Laki-laki tidak boleh dekat dengan perempuan di Aceh Utara. Kenapa? Ada polis lain. Ini polis lain, siapa yang lewat tangkap polis, Tangkap. Perempuan dijaga. Kita pergi ke pasar, ada buah apel, buah anggur, dibungkus plastik, di dalam kulkas, di dalam peti, satu lagi ada anggur di tepi jalan, kering, lisut, kena panas. Yang kita beli yang ditutup atau yang terbuka? Tertutup. Begitu juga kalian, hai laki-laki, nikahlah dengan perempuan yang tertutup. Tapi sekarang laki-laki suka perempuan yang tertutup atau terbuka? Ragu mereka menjawab. Indahnya jadi orang Aceh, nikmat jadi orang Aceh bukan karena gas PT Arun Nikmat dari orang Aceh bukan karena sumur minyak. Nikmat dari orang Aceh bukan hanya karena orang Aceh ganteng-ganteng. Nikmat dari orang Aceh adalah karena di Aceh ada dinas syariah. Alhamdulillah. Karena di Aceh ada dinas daya. Alhamdulillah. Karena di Aceh perempuan terjaga. Sampai-sampai pramugari-pramugari yang tidak pakai jilbab di atas pesawat pramugari-pramugari yang roknya panjang tapi resleting belum dipasang. Kalau sudah sampai ke airport Sultan Iskandar Muda, mereka pun ambil kain pakai jilbab. Pakai jilbab hanya sekedar untuk lewat di airport Sultan Iskandar Muda Aceh saja. Anda nanti di akhirat dia ditanya, mana pakai jilbab? seumur hidup pernah pakai jilbab? Tidak. Tapi pernah dua kali pakai jilbab. Kapan? Ketika pesawat sedang landing di Sultan Iskandar Muda. Betapa bumi Aceh menyelamatkan perempuan-perempuan yang tak pernah pakai jilbab. Kira-kira hebat tak Aceh? Hebat! Menjaga kehormatan, menjaga marwah. Apakah ini bisa pakai ceramah? Apakah mungkin Ustaz Somad selama di pesawat? Ya ayuhal pramugari. Wahai pramugari-pramugari, berjilbablah, berjilbablah. Ya telpon pilot, pilot tolong tangkap ada orang gila ini Ini tidak bisa pakai ceramah, friend. Kita bisa pakai ceramah, bro. Ini bisanya pakai apa? Pakai perda peraturan daerah semua pesawat yang mendarat di Aceh mesti pakai jilbab nah, tapi jangan pilot pula pakai jilbab yang perempuan saja ini perda perda perbuk peraturan bupati anak-anak dari maghrib ke isya di masjid ngaji baca Quran setuju anak-anak tidak boleh di anak-anak sekarang main internet dari isya sampai subuh. Jam 4 subuh kita pergi ke masjid, anak-anak kita iktikaf di warnet. dan nembak musuh yang tak mati-mati. Bisa Ustaz datang ke warnet. Masuk setelah ceramah ke warnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung mereka tembak sokongan. Ini hanya bisa pakai kekuasaan. Kekuasaan. Pak Bupati sampai ke kantor. Lupanya orang di kantor-kantor dinas, kantor dinas, kantor dinas, kantor dinas. Pagi Jumat, senam pagi. Senamnya bagus, tapi prakteknya naiklah ke atas pentas perempuan pakai celana sempit. Teng, teng, teng, teng yang di depan perempuan, yang di belakang laki-laki. Badannya tak bergerak, mata <laughs> Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang gatal. Bisa ini dilarang pakai selama? Tidak bisa. Lalu siapa yang bisa melarang? Orang yang punya kekuasaan. Sejak hari ini, sejak saya jadi bupati, maka senam-senam tidak perlu di kantor, senam saja di rumah masing-masing. Jumat pagi dari senam diganti menjadi baca yasin. Setuju? Kekuasaan. Kira-kira mana yang lebih hebat? Bupati yang punya kekuasaan atau ustadz yang ceramah? Bingung kan? Mau bilang ustadz yang ceramah, takut bupati tersinggung. Mau dibilang bupati lebih hebat, nanti singgung pulang pula. Yang hebat adalah orang yang istiqomah. Istiqomah. Saya mau cerita, bapak menjaga ibu, ibu menjaga bapak. Yang jadi imam masjid siapa? Yang jadi khotib siapa? Siapa yang akan mengisi masjid? Oleh sebab itu, membangun masjid penting, membangun daya jauh lebih penting. Maka yang mau membangun masjid, silakan bangun masjid. Tapi yang mau membangun daya lebih hebat dan lebih mantap lagi. Karena hujan makin lebat, ini dapat diskon 10 menit. apa-apa. Nanti saya maju ke belakang, ini jamaah ini kiri. Bayangkan kalau sebanyak ini mendoakan saya. Ustaz Somad tidak adil. Pas perempuan dia mau menengok kami. Laki-laki tiba-tiba dia bersembunyi. Ya Allah, perhatikan Ustaz Somad dalam keadaan berdiri. Bapak-bapak sehat semua? Ya ayo ayyuhalladzina amanu Hai laki-laki Ku aku Jaga dirimu Wa ahlikum Istri dan anakmu Naro Dari api neraka Laki-laki tanggung jawabnya besar Laki-laki dapat harta warisan dua kali lipat Laki-laki dituntut di hadapan Allah laki-laki selangkah lagi mau masuk surga tapi kalau anak istri tidak dijaga dia sudah selangkah masuk neraka laki-laki akan dituntut di hadapan Allah pernahkah kau ajak istrimu sholat pernahkah anakmu mau masukkan pesantren sudahkah kau didik anak istrimu oleh sebab itu menjadi laki-laki itu berat siap jadi laki-laki banyak yang tak siap siap jadi laki-laki tak? Sekarang banyak laki-laki yang tak siap jadi laki-laki. Pasti tanya, kok laki-laki apa perempuan? Eke laki-laki. Eke sebenarnya perempuan. Terjebak dalam tubuh laki-laki. LGBT. Insya Allah tak ada LGBT di sini. Karena Allah menciptakan dua makhluk, Adam dan Hawa. Tidak ada Allah menciptakan Adam dan Asep. Adam dan Hawa. Ini Hawa, Hawa yang mau bubar ke tempat uh, tenda tak apa-apa. Tadi saya bicara ibu istiqomah, bicara ibu bapak jangan sampai selingkuh, bicara ke bapak-bapak supaya menjaga menjadi laki-laki yang menjaga rumah tangga. Itulah tiga isi ceramah pagi ini.